Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Saufa kelak ta'lamun. Kamu akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Tidak begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Summa kemudian kalla sekali-kali tidak. Saufa kelak ta'lamun. Kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla sekali-kali tidak. Lau jika ta'lamun kamu mengetahui ilmal yaqin. Ini pengetahuan yang yakin. Melihat dengan mata kepala sendiri yakin betul ya. Nih, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak begitu. Kalau kamu tahu yang sebenarnya kamu tidak akan bermegah-megahan, tidak akan melalaikan kamu harta-hartamu, ke kedudukanmu, segalanya melalaikan Allah. Tapi sayang kamu tidak tahu. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kala sekali-kali tidak. Lau jika ta'lamun kamu mengetahui. Ilma. Ini ya. Ilmal yakin. Itu ilmu, ilmu ya, pengetahuan, al yakin yang pasti yang yakin. Lata rawunna jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Lata rawunna. Sungguh kamu akan melihat. Al-jahim, neraka jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Kemudian sungguh kamu akan melihat dengan ainul, ainul yakin ini. Yang betul-betul yakin. Ainul yakin itu betul-betul ya. Melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau tadi ilmu yakin, ilmu seperti iman. Apakah kita pernah melihat Nabi Muhammad kan? Tidak kan? Itu ini iman. Apakah kita pernah ketemu dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Utsman dan segalanya? Tidak. Ya, tapi kita cukup yakin itu keimanan. Tapi apakah kita sudah melihat uh, Mekah, Ka'bah? Oh, yang sudah haji sudah yakin. Nah, itu ilmu yakin ya. Jadi betul-betul ain, ainal yakin. Kemudian sungguh kamu akan melihatnya dengan ainal yakin. Ya, summa kemudian la tarawunnaha, sungguh kamu akan melihatnya Ain dengan mata penglihatan al-yakin yakin. Orang bilang dengan mata kepala sendiri. ya kan ya mata kepala ya di situ-situ juga. Ingin ingin meyakinkan aja bahwa dia benar-benar benar-benar melihat kalau jalan ke Cengkareng itu banjir gitu. Saya lihat sendiri kok dengan mata kepala sendiri <laughs> gitu kan. Orang saya ngalamin, orang saya kerendam sampai kakinya sampai mata kaki lebih gitu kan. Summa alunna yawma izin alim na'im. Summa kemudian alunna sungguh kamu akan ditanya Yawma iz pada hari itu alim na'im tentang kenikmatan. Jadi jangan ketukar ya kalau jahim neraka jahim, kalau na'im kenikmatan gitu. naaim na'im dari kenikmatan. Kenikmatan yang membuat kamu lalai. Harta benda, kekayaan, wibawa segala yang kamu buat lalai kepada Allah. Jadi bukan nggak boleh kaya, bukan nggak boleh e, punya pangkat, punya apa, tapi jangan sampai melupakan kepada Allah. Itu. Baik, e, kita lihat tafsir Al-Misbahnya ya, yang ditulis Pak Koresi Hab ini. Kita sudah e, memasuki ayat ke-5 dan 7 ya. Kemarin kan e, hati-hatilah kelak kamu akan mengetahui Nah, ini kala sofa ta'lamun, summa kala sofa ta'lamun. Hati-hatilah kelak kamu akan mengetahui. Ini dalam kaitannya dengan persaingan tidak sehat dalam menumpuk harta dan memperbanyak pengikut. Kedua ayat di atas memperingatkan hati-hatilah jangan lakukan persaingan semacam itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Sekali lagi hati-hatilah kelak kamu akan mengetahuinya. Jangan curang, jangan ini itu kan. Kalau demikian, Persaingan memperebutkan kemegahan duniawi. Begitu pula memperbanyak anak dan pengikut tidak akan membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi setiap yang terlibat serta tidak mengantar kepada hakikat dan tujuan kehidupan itu sendiri. Kalau kepastian di atas tidak ditemukan atau dialami dalam kenyataan hidup duniawi, maka akan terbukti kebenarannya dalam kehidupan ukhrawi. Dalam surah Ar-Rum dilihat Ibu ya, Ibu dan bapak ini bisa dicatat. Surah Ar-Rum, surah 30 ayat 6 dan 7. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'adahu walakin aksharun nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul hum ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini Allah alam bimurad ya. Janji yang sebenarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah orang-orang yang lali. Nah, berhubungan dengan ini ayat ayat 5 dan 7-nya surat At-Takasur ini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la jahim thumma la tarawunnaha yaqin. Hati-hatilah jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Sekali lagi ayat di atas memperingatkan bahwa hati-hatilah jangan begitu. Sungguh jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu tidak akan melakukan perlombaan dan persaingan yang tidak sehat. Kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya aku bersumpah bahwa kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ya, dengan mata kepala sendiri. Yakni mata telanjang yang tidak sedikit pun disentuh oleh keraguan. Sementara ulama menyisipkan kalimat yang berfungsi menjelaskan konsekuensi. Nah, jika mereka mengetahui dengan yakin apa yang terjadi. Pengarang tafsir Al-Muhtam misalnya menyatakan, Sungguh, jika kamu mengetahui dengan yakin betapa buruknya tempat kembali kamu sekalian, pasti akan merasa terkejut dengan gaya hidup kamu yang bermegah-megahan itu sehingga membuat kamu lalai. Dan tentu kamu akan ber, berbekal diri untuk akhirat. Tidak bermegah-megah membanyak harta untuk kehidupan dunia. Tapi kamu melupakan akhirat. Tidak akan begitu. Kamu akan ingat alam akhirat. Ada lagi yang menyiratkan kalimat ini. Tentulah penyesalan kamu tidak akan terlukiskan. Dengan kata-kata akibat habisnya umur dalam persaingan yang tak sehat. Ada sebagian ulama menilai bahwa perlu disisipkan kalimat ini untuk menggambarkan apa yang niscaya terjadi jika mereka mengetahui secara yakin. Ayat ke-6 yang menyatakan, Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ia adalah uraian baru yang menjelaskan bahwa mereka akan terjerumus ke dalamnya. Karena dengan mata kepala sendiri Ainul yakin ini tidak terjadi sekarang, melihatnya nanti gitu kan. Kecuali Rasulullah yang saat Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian ulama lain menulis bahwa sementara ulama menyatakan perlu ada sisipan yang berfungsi menjelaskan apa yang terjadi bila mereka mengetahui secara yakin. Tetapi ini bila yang dimaksud adalah melihat neraka jahim pada hari kiamat, namun menurutnya bisa saja yang dimaksud adalah melihatnya di dunia ini dan melihatnya yang dimaksud adalah dengan mata hati yang merupakan dampak dari keyakinan itu. Dengan mata hati yang merupakan dampak dari keyakinan itu. Ini serupa dengan firman Allah dalam surah Al-An'am, eh, surah ke-6 ayat 75. Wa نُرِي nuri مَلَكُوتَ malakutas وَالْأَرْضِ wal مِنَ yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut, malakut langit dan bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Bahwa mereka yang dibicarakan di sini pasti tidak akan melihatnya di dunia ini. Karena hati mereka tidak disentuh oleh keyakinan. Ini keyakinan. Seperti tadi, apakah kita pernah melihat Nabi Muhammad? Tidak, tuh. kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar pernah mimpi karena mimpi bertemu dengan Rasulullah benar adanya. Tapi pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Gitu kan? Di ayat yang ke-8, Tummalatus alunna yawma izin anin na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang an-na'im. Setelah ayat-ayat yang lalu mengecam dan memperingatkan mereka yang bersaing secara tidak sehat, memperbanyak kenikmatan duniawi. Nah, ayat di atas memperingatkan bahwa kenikmatan apapun bentuknya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Itu harus digarisbawahi. Harta yang dikumpulkan, kenikmatan yang dinikmati, apapun wibawa, pangkat, raja semuanya, setiap apa yang didapat, setiap apa yang dipegang, setiap apa jabatan akan diminta pertanggungjawaban. kulukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyati. Itu setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban itu secara umum, secara khusus untuk pemimpin. Tapi semua orang akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya dari didapat dari mana, untuk apa, dipergunakan untuk apa. Nah ini. Ayat di atas mengingatkan mereka bahwa sikap tersebut akan mereka pertanggungjawabkan kelak. Dan kelak mereka akan ditanyai tentang sikap mereka menyangkut kenikmatan ukhrawi apapun hubungannya, ayat di atas bagaikan menyatakan, Kemudian aku bersumpah bahwa pasti kamu semua wahai manusia, kata Allah ini, akan ditanyai pada hari itu tentang an-na'im, yakni aneka kenikmatan duniawi yang kamu raih atau kenikmatan ukhrawi yang kamu abaikan. Kemudian kata latus alunna terambil dari kata sa'ala. Sa'ala bukan ain ya, dengan hamzah sa'ala yang digandingkan dengan huruf lam yang berfungsi sebagai isyarat adanya sumpah dan nun yang digunakan untuk menunjukkan kepastian serta penekanan. Sedangkan kata sa'ala dapat berarti meminta, baik materi maupun informasi. Nah, yang dimaksud bukan permintaan materi, bukan juga informasi dan dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi pertanggungjawaban. Kata tersebut berbentuk fasib dalam arti bahwa pelaku yang meminta pertanggungjawaban itu tidak disebutkan. Ini untuk mengarahkan perhatian pendengar kepada pertanggungjawaban itu tanpa mempersoalkan siapa siapapun yang melakukannya. Itu ya. Sedangkan kata an-na'im biasa diterjemahkan kenikmatan. Sementara ulama menyebut beberapa riwayat yang menjelaskan maksud kata itu. Seperti angin spoy, air jeruk, alas kaki sampai kepada Al-Quran dan kehadiran Rasulullah, sahabat ini adalah kenikmatan. Sahabat Nabi SAW Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan bahwa ketika turunnya ayat di atas ada seorang yang sangat miskin. Sangat miskin bisa dibayangkan ada orang yang miskin datang kepada Rasulullah berdiri di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, kalau orang kaya ditanya kenikmatannya wajar. Kalau orang yang pangkat ya wajar. Kalau yang punya anaknya banyak sukses ya wajar. Orang saya miskin, apa yang akan ditanya ya Rasulullah? Saya nggak punya apa-apa. Habat kata Rasulullah. Nih. Nah, apakah ada suatu kenikmatan yang kumiliki yang akan dipertanyakan nanti oleh Allah? Nabi menjawab, "Iya." naungan. Langit ini kan bernaung ya. Rumput dan air yang sejuk. Rumput yang kamu injak. Air yang sejuk ini. Kesemuanya adalah nikmat yang engkau peroleh. Jadi tidak ada alasan. Saya kan miskin. Tidak akan diminta per, ke, pertanggungjawaban tentang nikmat. Bagaimana dengan nikmat yang di, yang dirasakan saat kita bisa menghirup udara segar di alam segar. Bagaimana melihat Eh, kenikmatan mata kita saat melihat pantai yang luas, gunung. Itu akan diminta pertanggungjawaban begitu <laughs> kan. Itu. Jadi jangan katakan kalau orang miskin tidak ditanya tentang nikmat yang diterima. Makanya dalam uh, kitab Duratun Nasihin walaupun itu kitab Jadoif, ada orang yang ibadah 500 tahun kemudian masuk surga. Setelah itu ditanya, kenapa kamu masuk surga? Dengan ibadah saya ya Allah, saya sholat, saya rajin puasa dan ini dan ini. Sehingga saya layak masuk surga. Kata Allah, ke neraka kamu. Kenapa? Seandainya nikmat penglihatanmu, udaramu dan segala jadi dibayar dengan ibadahmu tidak akan terbayar. Jadi masuk surga bukan karena ibadah, karena anugerah Allah. Ibadah iya, gitu kan. Nah ini. Jadi satu segi kita harus ibadah, yakin bahwa dengan ibadah kita insya Allah tempat kita jannah surga. Karena orang-orang kafir tempatnya neraka. Tapi dengan ibadah sebanyak apapun, masuk surga adalah anugerah dari Allah. Gitu. Jadi jangan terlalu sombong gitu ya. Optimis iya, jadi jangan, wah oh, saya emang nggak bisa masuk surga, pasti masuk neraka. Jangan. Ya kita yakin ibadah seperti itu. Tapi semuanya anugerah Allah ya. Allah yang akan memberikan. Nah, jika kita menelusuri penggunaan Al-Quran tentang kata-kata yang seakar dengan kata naim, ditemukan bentuk-bentuk nikmah. Nikmat ya, kenikmatan. Na'mah, ya na'mah, an'am, an'um ya di sini. Tentu saja maknanya tidak sama kata nikmah itu na'mah dengan fathah pada huruf nun yang digunakan Al-Qur'an dalam Quran eh, dalam dua ayat. Misalkan di surat Ad-Duhan ya, surat Ad-Duhan surat ke-44 ayat 27 nanti bisa dilihat di sana. Kemudian bisa juga dilihat di, di surat Al-Muzammil ya, Muzammil surah ke-73 ayat 11. Dan keduanya dalam konteks pembicaraan tentang orang-orang kafir yang memperoleh limpahan anugerah atau nikmat material yang mereka tidak disyukuri. Mereka tidak syukur karena nikmat itu. Sedangkan kata ni'mah dengan dengan kasroh pada huruf nun yang berulang sebanyak 34 kali. Ini dia ya dalam dalam Al-Qur'an pada umumnya digunakan untuk menggambarkan adanya anugerah Allah kepada hamba-hambanya yang sadar atau diharapkan dapat sadar. Baik nikmat tersebut bersifat materi maupun spiritual. Bahkan sementara ulama membatasinya dalam bidang spiritual keagamaan. Atau paling tidak, pada umumnya kata ni'mah dalam Al-Quran digunakan dalam arti petunjuk keagamaan. Perhatikan nanti bisa dilihat surah Al-Ma'idah, ya surah Al-Ma'idah ini uh, ayat ketiga atau surah surah Waduha ya al ayat ke-11. Kata Naim terulang dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Nih kata Naim. Delapan diantaranya dengan redaksi Jannatun Naim. Surga-surga yang penuh kenikmatan. Kemudian tiga dari redaksi ini. Ini ada Jannatun Naim. Tanpa alif lam ya. Kalau Jannatun Naim ada alif lam samsiahnya. Ada ada lil ma'rifah. Ya, ada janna, jannatun na'im pakai alif lam an-na'imnya, ada juga jannatun na'im tanpa alif lam. Jadi nakiroh ya. Yang pertama ma'rifah an-na'imnya, yang kedua na'im mm, e, nakiroh, yang pertama ma'rifah an-na'im itu. Nah, ini dalam Quran redaksinya gitu, ada jannat jannatun na'im ya. Ada juga jannatun na'im. Beda ya. Kalau yang di atas kan e, sudah ma'rifah, ini nakiroh. Nah, Jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Dalam bentuk tunggal. Dan enam sisanya digandingkan dengan berbagai kata. Tetapi seluruhnya digunakan dalam konteks kenikmatan surgawi di akhirat kelak. Misalnya dilihat nanti dicatat surah Al-Infitor, surah ke-82, ayat 13-14. Kemudian di surah Al-Insan, eh, ayat ke-20. Nah, atas dasar itu rasanya kurang tepat memahami kata naim pada ayat yang ditafsirkan ini dalam arti kenikmatan yang diperoleh manusia di dunia, baik besar maupun kecil. Nah, kata naim di sini agaknya lebih tepat dipahami pula dalam konteks kenikmatan ukhrawi. Sehingga ayat terakhir surah ini memperingatkan kepada mereka yang bersaing secara tidak sehat dalam rangka memperoleh dan memperbanyak harta benda, anak, pengikut, dan kedudukan memperingatkan mereka bahwa kelak mereka akan diminta untuk mempertanggungjawabkan sikap-sikap mereka terhadap kenikmatan ukhrawi itu. Mereka akan ditanyai bagaimana sikap kamu di dunia menyangkut kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Apakah kamu percaya atau tidak? Nah, yang percaya tentu tidak akan bersaing memperebutkan dan mem memperbanyak kenikmatan dunia ini. Dunia yang kecil, yang fana ini bila dibandingkan dengan kenikmatan ukhrawi. Yang percaya tentang adanya kehidupan akhirat tentu akan berlomba-lomba memperebutkan dan memperbanyak kenikmatan ukhrawi. Hartanya disedekahi, dijakati dan segalanya. Kenikmatan-kenikmatannya tidak se kenikmatan yang ada yang dimiliki tidak membuat dia lalai kepada Allah untuk melupakan Allah. Tetapi justru apapun segalanya hanya untuk Allah. Nah, seseorang yang menyadari bahwa ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan duniawi tentu tidak akan mengarahkan seluruh pandangan dan usahanya semata-mata hanya untuk kepada kenikmatan dunia ini saja. Yang tentu tahu sifat dunia ini adalah sementara. Bahkan seseorang yang menyadari betapa besar kenikmatan ukhrawi itu akan bersedia mengorbankan kenikmatan dunia ini, dunia yang dimiliki dan dirasakan demi memperoleh kenikmatan ukhrawi yang kekal dan abadi. Demikianlah awal ayat surah ini berbicara tentang perlombaan menumpuk kenikmatan duniawi dan akhirnya memperingatkan mereka tentang tanggung jawab kepemilikan harta itu bahkan mengingatkan mereka tentang kenikmatan ukhrawi yang tiada taranya. Kenikmatan, kesenangan yang ada di surga sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau kenikmatan di dunia ini tidak ada tidak ada tidak bisa dibandingkan sesuatu yang belum pernah dilihat, sesuatu yang belum pernah dirasakan, sesuatu yang belum pernah dibayangkan. Pokoknya kenikmatannya luar biasa. Allahu Rabbi, wallahu alam bimuradi. Baik, kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin membaca ya. Jadi kita paham, jangan sampai baca Quran berulang. Wah wow, bagus dapat pahala, tapi nggak pernah tahu artinya. Setelah baca Quran kita ngengeh-ngengeh, ketawa. Kita tidak ada bekasnya. Karena kita tidak pernah ngerti isinya. Allah Rabbi terima kasih pada jamaahku. Setelah adanya bimbingan membaca Al-Quran dan terjemah, saya merasa paham ini banyak SMS. Dan Alhamdulillah ini banyak undangan. <laughs> ya Bapak di Cibinong, Pak Ari, tempat saya ini nggak ada yang membimbingnya. Ya Bapak datang ke sini, Bapak belajar, nanti Bapak jadi pembimbing apalagi untuk belajar tajwid. 2008 itu saya sedang membuat buku tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Walaupun buku itu belum jadi, tapi ibu dan bapak yang datang ke talim, baik di Depok, Depok hari Jumat jam 1. Baik hari Selasa nanti di Depok di Kahyangan ya. Itu pesona Kahyangan 1, BP1 yang ingin hadir, Selasa saya ada di sana di Depok ya, jam 9, eh, jam 10. Silahkan yang ingin hadir. Eh, dengan perlengkapan yang cukup lumayan. Canggih lah lumayan sekelas saya. Karena pakai komputer, pakai infocus, pakai powerpoint, pakai makromedia, pakai Adobe Premiere, pakai Pinnacle. Lumayan lah sekelas ustadz saya mah ya. Canggih betul lumayan. Walaupun belum jadi untuk jamaah yang datang bisa menikmati betapa mudahnya pelajaran tajwid, betapa mudahnya. Tolong digarisbawahi. Kalau ibu dan bapak sudah mendapatkan teks-teks yang saya bagikan, di Depok ini ada hamba Allah ya Pak Prianto ini. Pak Prianto ada, Ibu Lisa ada. Alhamdulillah. Nah, ini dengan teks-teks yang dimiliki Bapak, Ibu dan Bapak akan mudah belajar. Allah Robbi. Baik, sebelum kami terima telepon ini ada dari Ustaz Cinta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya tubuh yang butuh makanan. Ya, tidak hanya tubuh yang butuh makanan-makanan yang baik. Tapi jiwa dan pikiran kita juga butuh masukan yang baik. Maka jangan lewatkan kesempatan baik ini dengan menghadiri seminar rohani dengan tema The Power of Silaturahmi yang insya Allah akan diadakan pada hari atau tanggal Jumat 15 Februari 2008 pukul 14 sampai selesai bertempat di Auditorium Radio Kayu Manis. Nih datang ya di Auditorium Radio Manis, Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta, 13110. Narasumbernya Ustadz Cinta. Biayanya 15.000 termasuk snack dan uh, seminar. Gitu ya. Itu banyak eh, materi-materi uh, pelajaran. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Ibu Tuti di 850 4908 atau 856 4142. Tentu areanya tahu ya 021 850 4908. 8590 4908. Silahkan. Itu ya. Jangan lupa hari Jumat tanggal 15 Februari ada Ustadz Cinta. Baik ibu dan bapak yang ingin mencoba alhaqumut Takasur ya. Alhaqumut Takasur Pak Hari kok nggak belajar-belajar tajwid sih? Kapan belajar tajwid? Sudah saya rekamkan. Tinggal ibu dan bapak miliki. Untuk tunanetra dan mualaf saya kasih gratis. Ya. <laughs> Jangan lupa. Silahkan ambil. Untuk yang bukan mualaf, bukan tunanetra atau mualaf tapi kaya raya. Ya kasih kasetnya untuk berbagi. Ada kemarin juga yang bawa kaset 50. Pak Hari tolong direkamkan. Nah, saya rekam. Kemudian diambil lagi, dibagi-bagi. Silahkan. Itu ya. Baik, silahkan mencoba di 0812-828-7881. Boleh milih ya, boleh Al-Qori'ah, boleh At-Takasur, boleh wal adiyat tapi jangan jangan jauh-jauh kalau jauh-jauh nanti yang nyarinya pendengar kasihan yang di rumah ya jadi kemungkinannya bisa al hakumat takasur baca bisa al qariah bisa wal adiyat ini satu-satu kita tafsirkan ya karena kita jujur aja Sementara ini kita baca itu isinya nggak ngerti gitu kan. Isinya ngerti orang pakai departemen agama tapi gitu kan. Nah, nah, departemen agama tuh bagus terjemah. Itu kan baru terjemah. Kadang-kadang ada yang sudah jelas tanpa ditafsir, ada juga yang perlu ditafsirkan gitu ya. Hmm, Pak Ari surat iya. ini ini Surah At-Takasur ya. Untuk besok bisa dipersiapkan surah Ar-Rum surah Ar-Rum surah ayat ke-54 sampai 60 dan surah Luqman ayat 1 sampai 34. Itu untuk pembacaan Al-Mushaful Muratalnya. Tapi untuk kelas C besok adalah masih di surah, surah At-Tahrim ya. Baik. <coughs> Masuk aja ya silahkan ke 0812 8287881. Ini bebas, siapa aja boleh masuk kelas B atau kelas C. Kelas C sekarang sudah berubah menjadi kelas A ya, yang pinter lah, yang mahir. <coughs> Baik. Jangan lupa juga dengan lagu-lagu lagu-lagunya ya yang tengah kita pelajari eh, teksnya. Ini pun sudah saya rekamkan, sudah saya buatkan ya. Jadi kita bisa belajar lagu. Oh, baik, kita masuk dulu ya. Kita coba sebentar. Assalamualaikum. Iya, silahkan ibu. Iya, silahkan. Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alha Bukan sin tapi sa. Sa kan? Oh ibu nggak bisa lihat ya? Iya. Oh iya iya. Itu sa bukan sin. Alhaakumut takasur Sa Alhaakumut takasur Hatta zuratumul makobir Kalla sawfa ta'lamun Summa kalla sawfa ta'lamun Kalla lau ta'lamun ilmal yakin لترون الجحيم ثم لترونها عين يقين ثم لتسألن bukan angin di situ hamzah summa latus a alun alif alhamzah. hamzah summa latus alun yauma izin anil Baik, terima kasih Ibu. Ya. Pak. Hmm. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Jangan lupa hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya. Ada bahasa Arab bersama Abi nanti ya. Bapak Abdul Hamid Ya. Ini alumni Gontar. Belajar uh, bahasa Arab. Bahasa Arab dasar, jadi jangan <laughs> takut dasar. Nanti uh, Abi juga ngajarinnya nggak cepat-cepat, perlahan. Ma hadza hadza kitabun. Ma hadihi hadihi saburatun itu ya. Eh, dasar kemudian dituliskan dengan nahul wadi, kemudian nanti ada terjemah perkata. Jadi lengkap minggu ini. Ada belajar bahasa Arab dasar, belajar nahwu sorob, kemudian belajar terjemah perkata. Hari Selasa jangan lupa di Pesona Kahyangan di Depok kita akan belajar jam 10 pagi. Jam 10 pagi silahkan yang ingin hadir ya Bu Jayu bisa, yang lain bisa hadir silahkan di BP nomor 1. Kita belajar masih mempergunakan alat lumayan ya, ada komputer, hmm. ada infokusnya. Hmm. Infokusnya juga canggih lumayan lah. Pakai makromedia, pakai multimedia, pakai Adobe Premiere, pakai apa lagi? Baik. Assalamualaikum. Dengan dengan Pak Suparman. Pak Suparman di mana? Di ujung Menteng. Kok suaranya kayak jauh? <laughs> Baik. Ini apa yang mau eh, dibaca? Apa hafal. Nah, ya, boleh. Boleh milih, boleh Al-Qari'ah, boleh Wal Adiyat, boleh At-Takasur. Silakan. Wal Adiyat. Boleh. Pokoknya tiga surat ini kan yang deket-deket aja, jadi nge ngebukanya mudah yang di rumah. Iya. Ya, boleh, silakan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Kalau mau diterusin langsung. Kayak tadinya kayaknya mau berhenti ya, lagu. Kalau mau berhenti, wal wal adiyati Tapi kalau mau terus, wal adiyati Jadi M suaranya. Ini suara apa di laut ya? Pak, lagi di mana ini? Lagi di rumah. Loh kok suaranya kayak di pesawat terbang? <laughs> Oke, lah. Ya, udah. Tutup pintunya. Ya. Wal 'adiyati dabhan qadha. Dua patah dibaca satu jika dihentikan jadi matiwat. Matiwat. Yuk terusin. Ya, Mas, palmu. Oh, diulang dari situ. Iya. Oh, mau diulang. Pikir. Ya. mau giro gitu aja ya. Kalau Palmu gitu aja karena nomor ayat itu nilainya sama seperti wakaf mutlak. Oh, Kalau pegang soalnya. Iya. <laughs> Palmugi. Falmughirati subha Fasar nabihi naba'a. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Setelah khobir jadi? Matahari disukun. Kenapa matahari disukun? Matahari ketemu satu huruf hidup dihentikan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di pesawat Pak Soparman. Iya. Mungkin di jalan ya, lagi di ini, lagi di toko. Uh, bisa takasur, bisa al Korea, bisa wal adiat biar nggak bosan bacaannya. Sebenarnya nggak boleh bosan, kadang-kadang manusia tuh begitu. Pas dikasih wal asri, lah wal asri. Padahal kalau tahu maknanya, Imam Syafi'i saja menyatakan kalau saja manusia itu berpedoman pada wal asri, wal asri saja pasti selamat dunia dan akhiratnya. <laughs> Iya, kan kira kadang-kadang seperti itu. Tanpa surat lain pun, iya di situ kan wal asr, innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi semuanya. Sumpah Allah kan demi masa. Illalladzina amanu wa amil solihati wa tawasobil haq wa tawasobil sobat. Mananya dalam. Ya iya, beriman ya iman kan dalam Islam tidak cukup eling, tapi harus amal. Tidak cukup mengikrarkan dalam hati, ya mengiktikad dalam hati, mengikrarkan dengan lisan. Waaf alun bil arkan. Tidak cukup it, ya, harus semuanya itu. Tidak cukup lisan saja, tidak cukup hati saja, tapi semuanya. Kemudian iman harus ada amal soleh. Amal soleh tidak ada artinya tanpa iman. Orang ada yang berbuat kebaikan, apa dilakonin. Baik yang baik-baik, sedekah ini dan itu. Tapi dia bukan orang Islam, dia bukan orang yang beriman. Di mata di mata Islam nggak ada nilainya. Makanya innamal a'malu bin niat itu. Masya Allah ya. Baik, jangan lupa hari ini kita ada belajar bahasa Arab ya. Uh, untuk pemula jangan di, jangan dipikirkan bahasa Arab susah. Bahasa Arab ya kita kan sudah usia seperti ini, usia senja. Makanya yang datang, Pak Hari saya sudah 50 tahun. 50 tahun datang ke Kayu Manis mah muda. Di sini tuh 60, 63, 70 gitu ya. Jarang ada yang muda. Kenapa? Nggak tahu yang muda mah nanti belajarnya mungkin di tempat lain. Ya masing-masing punya punya binaan lah ya. Di kami itu umumnya yang sepuh-sepuh. Jadi jangan khawatir yang sepuh, yang belum bisa. Saya kan belum bisa. Ya saya bilang kalau sudah bisa mah di sini jangan belajar, ngajar malahan <laughs> gitu ya. Baik. Radionya dikecilkan. Dimatikan aja radionya. Radionya dimatikan. Ah, nanya. Waalaikumsalam. Radio ibu matikan, ibu dengarnya di handphone. Paham? Paham. Iya. Ah, masih itu Ibu dengarnya di handphone aja. Ya, silahkan. Apa yang dibaca? Jangan neurajim atau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jelas artikulasi ini siapa? Ibu apa bukan? Ada ada ibu Latif Muslim. Oh iya, saya pikir ibu. Bukan ini mah tuh. Ya, jangan ragu ya, dak ya. uh, suaranya yang lantang. Sama seperti kita lagi Indonesia jangan jangan begitu suaranya. Lepas yuk, mulai. Uh, uh, Pendek ohnya. A'u. Kok jadi begitu ngegronyong? Gini gini, perhatikan. Tahunnya belum betul nih, ya. Nah, apa namanya belajar nih? Lihat ya, dengerin ya. A'udzu billahi minasy rajim. Kalau ade tadi kayak mangal permen. Jangan begitu, biasa aja. Artikulasinya yang jelas ya, Dek ya. Iya. Ya. Sekolah kelas berapa saya? Kelas enam. Kelas enam nggak belajar baca ya di sekolah ya? Iya. Oh, sayang sekali nih. tahunnya belum nggak apa-apa, terusin bismillah ya. Nanti ada belajar ya di rumah ya. Enggak iya. apa-apa yang penting ada kesadaran, oh saya belum bisa Mukti aja kelas 1 udah bisa ya. Belajar lah ya. Ada ya. motivasi untuk belajar. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan ngerenyang. <laughs> Dengernya juga nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sayang. Bismillah. Pemuda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Bismillah. kerenyang masih. Ya udah, terusin aja dulu deh. Bukan. Oh, ada nih ada yang belajar di mana ngajinya? Aduh kasihan ini kelas 6 dan belum bisa. Ini saya yang gini ya. Alhaqumut Pendek sayang. Alha. Ah belum bisa kayaknya nih ya. Alhamdulillah takasur gitu sayang. Aduh, kumaha tuh. Nah, apa-apa, nah apa-apa ya. Eh, saya kenapa? Saya begitu sedih. Begitu apa ya? uh, perasaan ini terkoyak-koyak ya Allah ya Robi. Coba lihat di TV. Kalau ada penampilan band, ada lagu apa aja. Pemuda-pemudi itu hafal teks-teks lagu itu. Tapi dia tidak bisa baca Quran. Allah Robi. Padahal kita tahu misalkan lagu apa gitu. Lagu itu ngetop hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Tahun berikutnya kan nggak ngetop lagi. Tapi Quran dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Dan Quran yang akan menyelamatkan kita. Kenapa boro-boro bisa bisa isinya? Ya, boro-boro bisa isinya, bacanya juga belum bisa. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan ungkapan ini menjadi ragi, menjadi sesuatu motivasi. Mari kita belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mari belajar, berapapun usianya. Hanya mohon maaf kalau di radio memang terbatas waktunya. Ini aja udah mau habis tuh. Jadi yang ada waktu silahkan datang ke Radio Kayu Manis, ke majelis taklimnya di belakang stasiun Jatinegara. Atau ada waktu di Depok, hari Jumat ada jam 1. Uh, eh, di Depok juga saya ada jam 10 ya hari Selasa atau di tempat-tempat yang lain atau di mana aja belajar Silahkan. perbanyak guru ya belajar ini aduh Masya Allah ya. Surat pendek aja belum bisa bagaimana kita mau sholat. Karena sholat itu tidak bisa pakai terjemah. Harus teks Qur'annya. Kecuali bagi orang yang uh, baru masuk Islam itu ada ada kriteria lain gitu ya. Tapi yang jelas apapun bagaimanapun tetap uh, teks Qur'an itu harus dibaca dalam sholat. Di luar sholat diterjemahkan nggak apa-apa. Tapi di dalam sholat nggak boleh Allah maha besar. Oh Allahu Akbar. Nggak bisa gitu. Harus tetap teksnya. Inilah kelebihan Al-Quran. Islam itu di mana-mana sholatnya sama. Bacaannya sama. Kalau beda berarti bukan Islam. Nabinya sama, Allahnya sama. Kalau ada nabi lain itu bukan Islam. Gitu ya. Baik Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 uh, hanya saja saya pesan pilih gurunya yang benar. Emang guru ada yang nggak benar banyak yang menterjemahkan, mentafsirkan semua udelnya dengan otaknya. Jangan kita banyak para ulama, para ahli-ahli tafsir ini. Nah, ikutin mereka. Jangan menafsirkan semaunya eh, tanpa ilmu. Kalau ada ilmu sih masih mending. Ini ilmunya juga tidak ada. Nahu sorop mantek bayan yang nggak ada. menterjemahkan semau dewek. Jangan nggak boleh. Terima kasih untuk semuanya. Besok uh, surat At-Tahrim ya dipersiapkan untuk kelas C dan Al-Mushaful Muratalnya surah Ar-Rum diawali dari ayat 54. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah.